Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul sudah kami jelaskan berkali-kali. Kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karya siapa? Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Beliau digelar dengan apa? Al-Mu'arrikh sekaligus digelari, digelari dengan apa? Al-Mufassir. Paham ya? al muarrif karena beliau memang ahli sejarah. Karya beliau yang membuktikan adalah Al-Bidayah wan Nihayah dan beliau menang jagonya dalam masalah tafs dalam masalah tafsir dan juga apa? sejarah. Guru beliau Al-Imam ad zahabi punya kitab sejarah yang lebih tebal lagi, Siyar A'lamun Nubala. Paham ya? dan beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau digelari dengan apa tadi Al-Mufassir. Eh, bukti kitabnya ada tafsir al Quran Azim yang tebal itu. Paham ya? Bahkan para ulama mengatakan min ahsani tafasir. Termasuk kitab tafsir yang paling bagus tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita lihat sekarang pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif wa asbahullah ghazwatul Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah. Sebenarnya ini bukan perang, tapi perjanjian. Wa illa awal mulanya sempat terjadi cekcok, namun damai di situ. Dikenal dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Yang saat itu ada dari kalangan sahabat yang tidak terima dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh orang-orang nan kufar Quraisy dan sekutu-sekutunya. Karena dari satu sisi merugikan kaum muslimin. Paham ya? Secara dohirnya aja tapi ya, tapi dari sisi yang lain ternyata apa? Justru bermanfaat bagi kaum muslimin. Dikenal dengan hudnah. Hudnah itu gencatan senjata, damai sementara. Paham ya? Kalau namanya peperangan kadang ada hudnah. Dulu ketika perang di Damaj. Kisah lagi ya. Ini kabarnya bukan kabar hoax. Kabarnya asli. Ya. Naam barakallahu fiikum. Dulu ketika perang di Damaj, itu ada namanya hudnah. Hudnah itu perdamaian sementara gencatan senjata, enggak ada yang boleh nembak wala wala apa wala nyakitin yang lain enggak boleh. Paham ya? Terutama ketika datang nang palang merah internasional, PMI atau bantuan-bantuan masuk. Nah, diam semua. Enggak ada yang menembakkan wala melontarkan mortir wala basoka wala syai. Paham ya? Nah, ketika hudnah dimanfaatkan biasanya. Eh, cuman ingat kalau hudnah dengan Syiah Rafidah atau yang semisal mereka tetap waspada. Ini nanti kan perjanjian Hudaibiyah ini pun juga apa? Ujung-ujungnya kan dibatalkan mereka sendiri gitu loh. Paham ya? Belum ada 10 tahun kan janjinya 10 tahun gencatan senjata. Selama 10 tahun enggak boleh ada yang saling bunuh-membunuh, tidak boleh ada yang baku hantam, enggak boleh perang selama 10 tahun. Belum ada 10 tahun mereka batalkan. Eh? Seperti Syiah Rafidah itu, Hudnah belum ada beberapa jam, mereka udah nembak duluan, bayangkan itu. Makanya ketika hudnah, damai sementara atau gencatan senjata, kaum muslimin harus waspada. Waspada jangan langsung eh, jalan-jalan eh, santai gitu. Biasanya mereka itu nyari kesempatan gitu loh. Karena ketika perang mereka nggak bisa bunuh eh, lawannya. Nah, ketika ada hudnah mereka nyari kesempatan. Hati-hati di situ ya. Nah, barakallahu fik. Itu sekedar kisah bahwasannya orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutu mereka orang musyrikun saat itu termasuk syaratnya perjanjian Hudaybiyah kan ada beberapa poin termasuk poinnya selama 10 tahun tidak boleh melakukan apa peperangan nggak boleh melakukan baku hantam paham ya takut ternyata belum 10 tahun mereka sudah apa batalkan duluan perjanjian yang berikutnya juga masih lingkupan perjanjian Hudaybiyah Kaum muslimin awal mulanya mereka bersama Rasulullah ingin umroh awal mulanya. Sebelumnya baca ya biar ada gambarannya. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Itu diingat-ingat. Tahun berapa? 6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah. Saat itu Rasulullah bersama kurang lebihnya 1400 kaum muslimin. Berapa? 1400 kaum muslimin. Mau umroh ternyata dihadang. Paham ya? Dihadang oleh orang musyrikin dan sekutu-sekutu mereka, mereka apa? sengaja keluar ke Mekah untuk menghalang-halangi. Biar tahun ini enggak boleh umroh, Tahun ini enggak boleh umroh, Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu memang sengaja mencari jalan yang lain. Paham ya? Sampailah di tempat namanya Hudaybiyah. Ada utusan dari mereka. Biar tidak terjadi peperangan, ada utusan dari mereka yang dikenal dengan siapa? Suhel bin Amr. Terjadilah perdamaian. Poinnya sebelum kita baca nanti ya, poin perdamaiannya enam pertama. Tahun tersebut pulang lagi, enggak boleh umrah. Ini pulang lagi ke Madinah lagi. Paham ya? Kemudian yang kedua, boleh umrah tahun depan. Yang ketiga, enggak boleh ketika umrah masuk ke Mekah kecuali apa? Membawa pedang-pedangnya di dalam sarung semuanya, enggak boleh ditampakkan. Paham ya? Nah, pedangnya dalam kondisi dalam sarung, sarung pedang semuanya enggak boleh tampakkan. Paham ya? Itu pun mereka mensyaratkan cuma tiga hari, enggak boleh lebih dari itu. Paham ya? Nah, cuma tiga hari enggak boleh lebih dari itu. Kemudian juga apa? Persyaratannya saling memberikan keamanan selama berapa tadi? 10 tahun. Itu termasuk isi perjanjian Al-Hudaybiyah. Ada lagi, kalau ada dari kalangan mereka masuk Islam, paham ya? nah barakallahu fikum itu diperintahkan untuk mengembalikan. Paham Mengembalikan. Nah, tapi kalau ada dari kalangan kaum muslimin masuk mereka nggak boleh dibalikkan lagi. Mendalimi nggak seakan-akan syaratnya? Mendalimi padahal di dibalik itu semuanya ada apa? Ada hikmah yang Allah taala nah barakallahu fikum tetapkan. Yang pertama hikmahnya apa? Selama nunggu setahun tersebut, nah bebas menyampaikan agama Islam. Kan nggak ada enggak ada perangan. Selama 10 tahun itu kalau seandainya benar-benar 10 tahun ya, itu kan gak ada perangan, jadi bebas dimainkan agama Islam, keuntungan bagi kaum muslimin. Yang kedua, terbebas dari ancaman orang-orang Quraisy. Bebas menyampaikan agama. Karena apa? Karena perjanjian tadi itu. Yang ketiga, ada kesempatan untuk mengajak para raja-raja yang di luar Arab. Seperti Ethiopia, paham ya? Na fikum Habasyah itu Ethiopia itu ya untuk apa masuk Islam. Jadi ada kesempatan banyak sekali ya. Nah, walaupun dohirnya merugikan kaum muslimin. Paham ya? Yang tadi itu kalau ada dari kalangan mereka masuk ke area Nabi Muhammad masuk Islam suruh balikkan. Tapi kalau ada dari kalangan kaum muslimin ke mereka enggak boleh dibalikkan lagi. Allah musta'an zalim. Makanya umat Khattab marah. Umat Khattab marah dan tidak setuju gitu loh. Akhirnya umat Khattab pun apa? luluh hatinya ketika ketemu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana menurut engkau? Ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Innahu Abdullah wa rasuluh." Rasulullah itu hamba Allah dan utusannya. Jadi enggak usah khawatir gitu loh. Kalaupun itu disepakati ya udah terima aja. Tenang aja gitu loh. Umar enggak terima gitu loh. Kan dohirnya ini kaum muslimin. Umar enggak terima. Karena enggak terima mendatangi siapa? Abu Bakar Siddiq tanya bagaimana pendapatmu? Ternyata pendapatnya Abu Bakar Siddiq seperti pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah ketika ditanya beliau mengatakan, ini abdul Rasul. Sesungguhnya aku itu hamba Allah dan utusannya. Jadi enggak usah khawatir gitu loh. Begitu Umar datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jawabannya sama, "Innahu Abdullah wa rasulullah." Sesungguhnya Rasulullah itu adalah hamba Allah dan utusannya. Kita lihat biar tambah jelas. Ghazwatul Hudaybiyah walamma kana dzul qa'dah min as-sanah dan tatkala memasuki bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, perhatikan ya, perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran fi alfin wa Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar untuk umrah dalam keadaan dalam kondisi jumlahnya seribu lebih disebutkan dalam eh, sejarah yang lain atau riwayat yang lain itu 1400 orang. Paham ya? 6000 wa admi'ah. Alif wa admi'ah, yaitu 1400 orang. Falamma 'alimal musyrikun bidzalik, kemudian ketika kaum musyrikin mengetahui hal tersebut kalau Rasulullah mau umrah, jama'u ahabisahum. Mereka mengumpulkan ahabis, apa ahabis sekutu-sekutu. Ahabis itu sekutu-sekutu. Jadi mereka orang-orang musyrikun mengumpulkan sekutu-sekutu mereka. Wa kharaju min Makkah saddina lahu 'anil i'timar hadzal 'am. Mereka semuanya keluar dari kota Mekah untuk menghalang-halangi mereka agar tidak umrah tahun ini, tahun tersebut. Amlum, Karena umrah dihalang-halangi. Wa qaddamu ala khailin lahum Khalid bin Walid ila Qurail Ghamim. Mereka apa? Menyuruh yang pertama kali, nah barakallahu fikum yang disuruh untuk apa? Untuk menghadang mereka Khalid bin Walid yaitu di tempat namanya Qura al-Ghamim nama tempat bawah itu maudhi'un baina Makkah wal Madinah. Qura al-Ghamim, Qura al-Ghamim itu adalah tempat antara Makkah dan Madinah. Jadi utus ke situ. Ternyata Rasulullah nyari jalan lain. Paham ya? Biar tidak terjadi biar apa tidak terjadi peperangan. Kita lihat cari jalan yang lainnya. Wa khalafahu sallallahu alaihi wasallam fit Akhirnya Rasulullah mencari jalan lain. Tidak melewati jalan itu gitu loh ya, biar ketemu. Nah, Wa khalafahu sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu mencari jalan lain. Fantaha sallallahu alaihi wasallam al Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah sampai di suatu tempat namanya Al-Hudaybiyah. Nah, nah disitulah saling apa? Saling mengutus utusan. Di dalam peperangan utusan enggak boleh dibunuh. Di dalam peperangan utusan tidak boleh dibunuh. Kalau sampai bunuh utusan itu sangat na'am barakallahu fikum menurut mereka sangat aib yang sangat luar biasa utusan nggak boleh dibunuh karena menyampaikan kabar gitu loh utusan itu. Paham ya? Kecuali utusan yang berbahaya seperti Jawasis, yaitu intel misalkan, itu boleh dibunuh dalam peperangan, bahaya itu. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Akhirnya pas tembakannya. Dulu di Damat. paham ya? Ketika perang yang terakhir kemarin ada intel jenggotnya panjang, masya Allah seakan-akan al-sunnah lah. Kita selama ini tahunya al-sunnah itu karena memang sebelum perang itu orang itu ada di sini di Damat gitu loh ya kita tahunya Masya Allah al-sunnah. Ternyata ketika perang, penembakan penyerbuan, mereka menembakkan mortir, tank, basoka, ke markas itu. Ternyata dijumpai dia kayak menyetir dengan HP itu loh. Kanan-kanan, gini-gini, dikit lagi. Ditangkap sama ikhwah, ya terjadi apa yang terjadi. Tamiya ya? Dalam peperangan dipunuh Jasus. Tamiya Intel. Karena bahaya. Karena kalau bisa dibiarkan bisa kena semuanya. Ah, dia modal bermodalkan telepon aja, kanan kanan, kiri kiri, pas. Wah, itu kan bahaya. Allah musta'an. Nah, contoh aja maksudnya kalau dalam perangan itu yang namanya jasus intel itu boleh dibunuh kalau membahayakan. Karena kadang itu nanti mencuri apa? kabar untuk disampaikan kepada musuh. Allah musta'an. Nah, jadi nggak asing ya kadang intel itu ya memang datang posisinya apa bentuknya ya seakan-akan kalau misalkan mengintai al-sunnah ya berjenggot, berjubah, walaupun jenggotnya palsu. Belum pernah dijumpai ya ada. Nah, barakallahu fikum dulu tahun-tahun ketika anak sebelum ke Damaj, dulu ketika daurah besar-besaran itu pernah di daerah Bantul itu ya. Ada intel, paham ya? Nah, dia berjenggotnya berjenggotnya ternyata jenggotnya palsu. Setelah sampai di suatu tempat itu dibuka semuanya, semua jenggotnya udah tidak ada lagi. Maksudnya apa? Intel ya, yang suka memata-matai itu kadang-kadang masuk di suatu kelompok atau suatu aliran pun mengikuti mereka pakaiannya. Paham ya? Mirip itu ya. Senyum-senyum masyaallah Allah, ahlan wa sahlan, kaifanu kanta bi khair. Oh, Diaman gitu. <laughs> Ternyata musuh. Allah musta'an. Ya kita doakan kalau intel-intel menginteli al-sunnah kita doakan nasallahu an yahdiyahum itu. Semoga dapat hidayah. Karena banyak di damat itu intel banyak, dapat hidayah, akhirnya masuk al-sunnah, keluar dari apa? kesatuan. Paham ya? Karena apa? Karena awal mulanya mau ngintai ternyata malah apa? malah kena dalil terus kalau Allah kalau Rasul kalau Allah kalau Rasul malah panas ya <laughs> nginteli kan nggak boleh apalagi kaum muslim apalagi ahli sunnah diinteli enam Allah musta'an enam kita lihat sini Kemudian Rasulullah mencari jalan lain sampailah di suatu tempat namanya Hudaybiyah. Wa tarasalah huwa wal musrikun hatta jaa Suhail bin Amr fasalahahu. Akhirnya saling apa? Saling nah barakallahu ping surat menyurat. Tarasalah itu saling surat menyurat dia dan kaum musyrikin. Sampai datanglah orang yang dikenal dengan Suhail bin Amr, fasalahahu. Naam ala akhirnya apa? Terjadilah perdamaian. Berarti perang enggak kalau damai? Perang enggak? Enggak perang kita lihat. Tapi ingat syaratnya. Damai ala an yarji'a anhum 'amahum hada. Dengan catatan apa? Damainya Naam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tahun tersebut pulang lagi enggak boleh umroh. Pulang kemana? Madinah. Karena ini sebelum Fatum Makkah nih. Sebelum Fatum Makkah. Fatum Makkah itu tahun berapa? 8 Hijriah. Berarti 2 tahun setelahnya kan? Nah, kita lihat di sini. Wa an ya'tamiru minal amukbil. Diperbolehkan umroh tapi tahun depan. ajabahu sallallahu alaihi sa'al. Rasulullah memenuhi apa yang mereka minta, bayangkan. Yang diminta oleh suhel dan Amr tadi Rasulullah memenuhinya. Terima, yaudah, kita terima. Lama lima ja'ala lima ja'ala Allah azza wa jalla fi dzalika minal barakah wal maslahah kenapa kok Rasulullah menerima dikarenakan Allah telah menjadikan di balik perdamaian tersebut keberkahan dan juga manfaat bayangkan Bu yang enggak terima siapa kita lihat wa kariha dzalika jama'atun minas sahabah radhiyallahu anhum ternyata sekelompok jamaah nah jamaah sekelompok enam eh barakallahu fikum sekelompok jamaah dari kalangan sahabat benci enggak suka Minhum di antara mereka siapa? Umar bin Khattab. Itu lihat itu. Di antara mereka siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu lain bayangkan. Enggak suka. Karena kalau ngikutin syarat-syarat mereka, perjanjian mereka, ikuti syarat mereka, seakan-akan rugi gitu loh. Masa kalau dari kita eh, masuk eh, dari kita ke kaum musyrikin enggak boleh dibalikkan, dari orang musyrikin masuk Islam berbalikkan. Kira-kira mendalimi enggak seperti itu? Mendalimi. Masuk umrah cuma 3 hari toh. Itu pun enggak boleh bawa senjata di di apa di luar apa sarung pedang ini. Harus pedangnya masukkan dalam sarungnya. Paham ya? Kemudian apa? Selama 10 tahun gencatan senjata. Ayo, wah. nanti kita lihat biar tambah jelas lagi. nah barakallahu fikum. Kemudian waraja'a Abu Bakar Siddiq bidzalik akhirnya Umar Khattab karena enggak terima mengembalikan urusannya dan beliau kembali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Summa raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Abu Bakar mengembalikan kepada Rasulullah. Umar nyari solusi, datang ke Abu, Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengembalikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana jawabuhu sallallahu alaihi wasallam maka jawabannya sama seperti yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Karena aja bahwa siddiq sebagaimana jawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sama jawabannya innahu Abdullah wa rasuluh wa huwa annahu Abdullah wa rasuluh wa laysa ya'si wa huwa nasiruh wa qad istaqsa al-Bukhari fi hadha al-hadis fi sahih masyaallah jawabannya sama sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya dan wa laysa ya'si dan dia tidak bermaksiat paham ya wa huwa nasiruh dan Allah taala pasti menolongnya paham ya nah barakallahu fiik dan sungguh telah disebutkan Imam Bukhari Hadis tersebut nam disebutkan secara apa? rapi dan juga teliti dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum itu. Tambah dikit lagi biar tahu isinya. Faqadahu suhel bin Amr. Akhirnya apa? suhel bin Amr menetapkan isi-isi perjanjian. Nah, ini yang perlu hafal. Isi perjanjian Hudaybiyah apa? Pertama, an yarji'a anhum amahu hadza tahun ini pulang lagi ke Madinah. Damai? Ya, damai. Siap? Siap. Tapi tahun ini pulang lagi ke Madinah. Padahal sudah seribu berapa tadi? 1400. Sudah sampai Hudaybiyah bayangkan. Suruh pulang lagi ke Madinah bayangkan. Kira-kira marah itu kaum muslimin marah itu loh ya. Nah, pertama an yarja'anhum amahu hada. Wa an ya'tamira al anubil. Tahun ini pulang lagi ke Madinah dan hendaknya umrah tahun depan. Nah ini. Paham ya? Umrahnya kapan? Tahun depan. Yang berikutnya, Allah wa ala alla yadkhula Makkah illa fi julubban silah. Masya Allah. Nah, perjanjian yang berikutnya apa? Nah barakallahu fikum. Allah musta'an. Perjanjian berikutnya tidak boleh masuk ke Mekah kecuali apa? Kecuali dalam keadaan Nah, pedang-pedangnya berada di sarungnya. Paham ya? Dikasih kitab disimak kitabnya. Nah, jangan cuma ditaruh di bawah terus. Kitabnya disimak. Nah, itu diantaranya ya. Jadi masuk Mekah, nah barakallahu fikum syaratnya apa? Enggak boleh menampakkan senjata-senjata mereka. Harus senjatanya apa? Nam juluban istilah maksudnya apa? Senjata ini dimasukkan dalam sarung eh pedangnya masukkan dalam apa? Sarung pedang tersebut. Wa alla yuqima 'indahum aktsar min thalathati ayamin. Enggak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Berarti totalnya 3 hari kan lebih itu enggak boleh. Paham ya? Naam. Kemudian yang berikutnya wa ala an ya'manan nas bainahum wa bainahu 'ashra sinin. Dan hendaknya manusia saling memberikan keamanan antara mereka dan antara Rasulullah dan para sahabat 10 tahun. Namanya apa? Hudnah. Apa itu hudnah tadi? Gencatan senjata damai sementara. Berapa tahun? 10 tahun. Itu yang sepakati, tapi nanti ujung-ujungnya apa? Mereka batalkan sendiri. Ya na'am. Fakanat hadil hudnah. Nah ini hudnah. Fakanat hadil hudnah. Maka pada waktu itu hudnah ini, gencatan senjata ini, hudnah diartikan gencatan senjata. Paham ya? Artinya apa gencatan senjata itu? Damai sementara. Paham ya? Naam. Fakanat hadil hudnah min akbar futuhatil muslimin maka saat itu perdamaian sementara ini atau gencatan senjata ini merupakan kemenangan yang paling besar untuk kaum muslimin. Bayangkan tahun 6 Hijriah mau umroh nggak diperbolehkan. Bolehnya tahun berapa? Berarti tahun depan 7 Hijriah. 8 Hijriah Fatu Mekah. Mereka nggak bisa apa-apa. Ketika Fatu Mekah mereka lari kotor kacir mereka. Hah? Kaum muslimin langsung apa masuk ke kota Mekah dalam kondisi mereka udah nggak bisa punya kekuatan lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tahun 8 Hijriah kita lihat lagi. Kama qala Abdullah Mas'ud sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ala annahu. Nah ini ini termasuk perjanjian Hudaibiyah juga ini. Wa ala annahu man syaa'a khala fi 'aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a khala fi Quraisy. Ayo ini. Bahwasanya siapa yang ingin masuk ke agama Rasulullah silakan. Dan barang siapa yang ingin masuk ke agama Quraisy, silakan. Bebas awal mulanya, tapi ingat bawahnya ada tambahan lagi wa ala annahu la ya'tihi ahadun minhum wa in kana musliman ila raddahu ilaihim ini yang bikin marah ini. Awa. Kalau seandainya datang salah seorang di antara mereka, orang kafir Quraisy, walaupun dia muslim, suruh kembalikan lagi. Nah ini. Datang ke Rasulullah masuk Islam kalau ketahuan itu dari orang Quraisy, suruh balikkan lagi. Allah musta'an. Wa in dhahaba ahadun minal muslimin ilaihim la yardunahu ini Kurang adil ini. Kalau ada dari kalangan kaum muslimin eh, pergi kemudian ikut orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy masuk agama mereka, mereka enggak membalikkan. Paham belum? Enggak dibalikkan. Berarti mereka untung gitu loh. Paham ya? Nah. qarallahu azza wa jalla Dzalika kullah Allah taala menetapkan itu semuanya. Illa kecuali mastasna minal muhajirat al mukminat minan nisa. Dalam surat Al-Mumtahanah Anda lihat sendiri ya. Dalam surat Al-Mumtahanah itu ya, enam kisahnya itu kan. Nah, kalau orang-orang mukminat yang hijrah nggak boleh dibalikkan mereka lagi. Nah, kita lihat sini. Kecuali yang dikecualikan dari kalangan para wanita mukminah muhajirah. Eh, fa innahu nahahum an raddihinna il kuffar. Rasulullah melarang mereka untuk mengembalikan orang kufar. Jadi para wanita yang hijrah masuk Islam walaupun itu perjanjian Hudaybiyah jangan dibalikkan. Paham ya? Nah, jangan dibalikkan orang kafir lagi, sudah masuk Islam. Awal wa harramahunna 'alal kuffar yauma idzin dan pada waktu itu pula di hari tersebut Allah telah haramkan para wanita tersebut kembali kepada orang-orang kufar itulah kesimpulannya nah barakallahu fikum perjanjian al-hudaybiyah tahun 6 Hijriah enggak jadi umrah ditunda tahun depan kemudian apa berikutnya masuk kota Mekah tidak boleh lebih dari Tiga hari tinggal di kota Mekah. Berikutnya, boleh masuk kota Mekah dalam kondisi apa? Tidak bersenjata dengan senjata yang tampakkan. Kalaupun bawa senjata, eh, pedangnya ditaruh dalam sarung pedang. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya gencatan senjata selama berapa? Sepuluh tahun memberikan perdamaian, tidak boleh saling bunuh, tidak boleh saling baku hantam. Yang berikutnya, kalau seandainya ada dari kalangan orang-orang kufar Quraisy